Biasa kita terjemahkan pendeta. Aku melihat pendeta Warqa bin Naufal dalam keadaan dia mengenakan pakaian yang berwarna putih. Namun telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala juga melemahkan riwayat ini akan tetapi telah sahih dari riwayat yang lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak dan beliau mensahihkan dan disetujui pentashihan riwayat ini oleh Zahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkan riwayat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tasubbu waraqah jangan engkau mencela waraqah bin Naufal fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain karena sesungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu atau dua surga Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul alaihi salatu wassalam berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Imaduddin Ismail ibn Umar المشهور بابن كثير رحمه الله تعالى وفي الصحيحين أنه قال dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Waraqah bin Naufal berkata setelah mendengarkan cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau alami di gua Hira. Tatkala beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya maka tatkala Rasul menjelaskan itu kepada Waraqah bin Naufal anak pamannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha maka Waraqah mengatakan hadzan namus alladhi jaa Musa ibn Imran bahwa ini adalah an-namus teman rahasia yang pernah datang kepada Musa bin Imran, yakni Musa alaihi salam. Sebab Warqa bin Naufal seorang Nasrani yang berilmu. Dia mempelajari kitab kitab samawi dan mengerti isi dari Injil yang diturunkan Allah, Allah Subhanahu wa taala kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Maka Waraqah menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ilmunya. Bahwa yang datang kepada beliau sama seperti yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. salam. An-Namus, teman rahasianya. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. salam. Bahkan ketika itu Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya laitani fiha jada' Alangkah inginnya aku ketika engkau diutus dan ketika engkau berdakwah aku dalam keadaan seorang pemuda. Ya laitani kuntu hayyan id akhrajaka qaumuka. Alangkah inginnya aku dalam keadaan hidup ketika kaum mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusir aku dari kampungku? Maka Waraqah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Wa fi riwayatin illa udi. Lain adraktu yawmak la ansurannaka nasran mu'azzara. Kata beliau, tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia pasti dimusuhi. Dalam berat yang lain dia pasti akan disakiti. Sekiranya aku mendapati hari kamu, ketika engkau mendapatkan cobaan dan ujian, dan dikeluarkan dari kampung halamanmu, aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang gigih menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lamma dhahabat bihi Khadijah ilaihi ketika Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Waraqah. Faqassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma ra'a min amri Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menceritakan kepada Waraqah apa yang dia lihat dari pertemuan beliau dengan Jibril alaihi salam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang ini menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal termasuk dari kalangan kaum mukminin dan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya saja ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam belum menyebarkan dakwahnya dan belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat tauhid menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir Lalu beliau berkata rahimahullah wa dakhala fil Islam. man syaraha Allah sadrahu lil islam ala nurin wa basiratin wa muayanatin maka masuklah ke dalam Islam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam di atas cahaya dan di atas ilmu dan kejelasan فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة maka orang-orang bodoh dari penduduk Makkah mereka yang tidak beriman dan tidak menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka dengan siksaan dan dengan berbagai macam hukuman wasanallahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi ammihi Abi Talibin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memeliharanya melalui pamannya Abu Talib. Liannahu kana syarifan muta'an fihim. Sebab Abu Talib ketika itu adalah orang yang mulia dan orang yang ditaati di tengah bangsa Quraisy nabilan bainahum dan termasuk di antara cendekiawan di kalangan kaum Quraisy, orang yang disegani, orang yang punya kedudukan di tengah masyarakatnya. La yatajasaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka tidak berani untuk mengagetkan Abu Talib dengan sesuatu yang hubungannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu disebabkan karena apa yang mereka ketahui dari kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana min hikmatillahi baqa'uhu ala dinihim dan merupakan bahagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui tentang maslahat dan mafsadah. Maka termasuk dari hikmah Allah Allah Subhanahu wa taala menetapkan Abu Talib tetap bersama dengan agama kaumnya. Agama jahiliyah lima fi dzalika minal maslahah. Disebabkan karena ada kemaslahatan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal itu. Di sini Al-Hafidh Ibnu kathir rahimahullah menjelaskan bahwa awal-awal Islam masuklah sekelompok orang ke dalam Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baik dari kalangan orang merdeka seperti Abu Bakar As-Siddiq dan dari kalangan budak seperti Umar seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dan mereka adalah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala namun masuk Islamnya mereka tentu tidak dibalas dengan begitu mudah penuh dengan berbagai ujian dan cobaan di mana orang-orang bodoh dari ahlu Makkah dari orang-orang kafir Quraisy mereka tidak tinggal diam mereka menyikapi itu dengan kekerasan permusuhan penindasan bahkan sampai kepada tingkatan menyiksa para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada pasal yang berikutnya. Di antara mereka ada yang dilempar ke tengah padang pasir. Lalu kemudian batu besar ditaruh di atasnya. Dalam keadaan dia tersiksa. Di antara mereka ada yang ditusuk dengan tombak dari kemaluannya hingga ke mulutnya. Dan berbagai macam penyiksaan-penyiksaan yang lain. Akan tetapi itu tidak menggoyahkan iman para sahabat bahkan mereka dengan keteguhan mereka mereka menjaga iman mereka sehingga mereka sampai kepada tingkat meninggal dunia pun mereka tetap bersabar untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. apa syaraha Allah sadrahu lil Islam fahu ala nurim min rabbih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda keadaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak kaumnya kepada Islam. Akan tetapi beliau tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy dan beliau tidak dibunuh. Dalam artian beliau masih dalam pemeliharaan Abu Talib. Abu Talib sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib maka yang memelihara beliau adalah pamannya Abu Talib dan Abu Talib sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan bahkan ketika Rasulullah Wasallam mengajak kaumnya kepada Islam, tidak berkurang kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan dia masih bersama di atas agama kaumnya, di atas agama jahiliyah. Dia adalah seorang yang kafir musyrik. Namun disebabkan karena hubungan kekerabatan yang demikian dekat, maka Abu Talib pun selalu memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dari sisi lain Abu Talib memiliki keutamaan di tengah kaumnya. Dia adalah seorang yang terpandang, seorang yang dimuliakan, dan seorang yang memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah bangsa Quraisy secara umum. Sehingga mereka tidak berani menyakiti Rasulullah alaihi wasallam. Sebab menyakiti Rasulullah akan bersinggungan langsung dengan pamannya Abu Talib. Inilah yang kemudian ya menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan dakwahnya dalam keadaan beliau mendapatkan perlindungan dari pamannya dan ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Abu Talib tetap dalam keadaan kafir. Sehingga Abu Talib tetap menjadi orang yang disegani. Yang kalau saja Abu Talib masuk Islam, maka mungkin tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Talib misalnya masuk ke dalam Islam, maka tentu akan menghilangkan heibah. Sifat segannya mereka kepada Abu Talib akan hilang. Dan tentu berganti dengan kebencian. Nah, maka dari hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan Abu Talib tetap dalam keadaan kafir. Dan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya dia selalu mendapatkan perlindungan. Dalam keadaan mereka ini, sebagian tokoh-tokoh Quraisy selalu datang untuk melabi Abu Talib agar tidak memberikan perlindungan kepada keponakannya itu, Rasulullah alaihi wassalam. Namun Abu Talib sangat cinta kepada Rasulullah sehingga dia terus mendapatkan perlindungan hingga Abu Talib pun meninggal sebagaimana akan kita sebutkan nanti pada masa-masa mendekati hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabatnya. Hada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah lailan wa nahara. Maka dengan hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala siang malam sirlan wajihara baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan la yasudduhu an dzalika saddun tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam wala yarudduhu anhu raddun dan tidak ada satu pun yang mampu membantah dan menolak dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam wala ya'khudhuhu fillahi laumatul la'im. Dan beliau tidak takut karena Allah Jalla wa Ala terhadap celaan orang-orang yang mencelah. Sebab itu adalah merupakan tugas dari Allah Jalla wa Ala. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qum fa'anzir," bangkitlah kamu dan berilah peringatan. Maka terus saja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan dakwahnya ke tengah-tengah umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri di hadapan kaumnya. Berdiri di hadapan kaum Quraisy sambil beliau mengatakan, "Ya ma'syar ma Quraisy, ishtaru anfusakum" la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai kalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada sedikit pun. Wahai Abbas, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepada sedikit pun. Wahai Fatimah, binta Rasulullah, salini mimma lima syi'it. La ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, silahkan minta kepadaku harta apa saja yang kamu inginkan. Namun dalam urusan akhirah, aku tidak mampu membebaskan kamu dari neraka sedikit pun. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabar menghadapi segala cobaan dan itu adalah sunnatullah sebagaimana yang telah diberitakan oleh Waraqah bahwa tidak seorang pun yang membawa seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dia pasti akan disakiti dengan berbagai macam siksaan, dengan berbagai bentuk permusuhan. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Demikianlah kami telah menjadikan setiap nabi musuh dari kalangan jin dan manusia. Mereka bahu membahu. Mereka tolong menolong di atas kesesatan dan penyimpangan dengan ucapan yang manis yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang berikutnya udwanul musyrikin 'alal mustad'afina minal muslimin. Permusuhan kaum musyrikin terhadap kaum yang lemah dari kaum muslimin. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa sunnatullah menetapkan setiap ad-da'watul haqqah ada kawan dan ada lawan. Ada yang menerima dakwah dan ada pula yang menentang dakwah al-haq itu. Tidak terlepas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kebiasaan manusia ketika kebenaran itu datang kepada mereka maka manusia itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang menerima maka yang menerima ini masuk ke dalam Islam dan menjadi hizbullah. Kelompok Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang menolak dan mereka dari kalangan ahlul baghi orang-orang yang menentang kebenaran orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan mereka ini adalah musuh-musuh agama. Musuh-musuh Islam. Dan sikap mereka dari kalangan musuh-musuh Islam ini dalam menghadapi al-haq sebab tentunya al-haq itu datang dengan bayinat dengan penjelasan-penjelasan dengan barahin wal adillah sehingga manusia ketika dalil-dalil itu datang kepada mereka, apakah mereka menerimanya atau mereka menolaknya? Mereka menolaknya. Dan orang-orang yang menolak al-haq tersebut juga terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Dan itu tergantung dari keadaan mereka. Keadaan yang pertama, mereka yang memiliki sultah, yang punya kekuasaan, yang memiliki power, punya kekuatan. Nah, sikap mereka ini orang-orang yang merasa punya kekuatan, sikap mereka terhadap ahlul haq adalah berusaha untuk memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki untuk menyakiti ahlul haq itu menyakiti kaum muslimin ini keadaan mereka yang pertama. Adapun yang kedua, sikap mereka yang kedua dalam menentang al-haq adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Sehingga mereka ini hanya mampu membalas kebenaran itu dengan al-istihza was-sukhriyah mencela, mengejek, mengolok-olok menuduh dengan berbagai macam tuduhan kepada ahlul haq. Begitulah keadaan mereka. Dua keadaan ini. Mereka selalu berada di atas keadaan ini. Karena mereka tidak memiliki dalil dan mereka tidak memiliki burhan. Sehingga apa yang mereka mampu untuk mereka lakukan untuk membantah kebatilan meskipun dengan cara-cara yang menyakitkan mereka lakukan dengan mengejek merendahkan mengolok-olok mendatangkan iftiraat fitnah-fitnah dan kedustaan atau dengan cara menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk menyakiti ahlul haq dan itu yang kita saksikan setiap zaman setiap zaman mulai dari zaman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihissalam. Dan begitulah seterusnya. Terjadi as-sura' pergolakan antara ahlul haq dan ahlul batil selalu dalam keadaan seperti ini. Di antara mereka ada yang tidak terang-terangan menentang al-haq. Namun dalam hatinya seperti kaum munafikin. Mereka sembunyi-sembunyi. Kapan punya kesempatan untuk menentang atau menghancurkan al-haq maka mereka berusaha untuk melakukannya itu akan kita jelaskan nanti pada saat-saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama dengan para sahabat dan mereka menghadapi jenis yang ketiga ini yaitu mereka dari kalangan munafikin yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan bahwa mereka adalah muslimin Walamma ishtadda adal musyrikin ala man aman. Dan ketika semakin menguat sikap orang-orang musyrikin yang menyakiti orang-orang yang beriman. Wa fatanu minhum jama'atan. Nah, dan mereka memfitnah sekelompok dari kaum muslimin ini hatta innahum kanu yadribunahum sampai-sampai mereka pun memukul kaum muslimin wa yulqunahum fil har dan melempar mereka di tengah-tengah terik matahari yang panas wa yad'una as-sakhratal 'azimah ala sadri ahadihim fi shiddatil har dan bahkan mereka meletakkan batu besar di dada salah seorang mereka di terik matahari yang sangat menyengat. Hatta inna ahadahum idza utliqa la yastati'u ay yajlisa min syiddatil alam. Sampai-sampai salah seorang mereka, orang-orang yang disiksa oleh orang-orang musyrikin ini, ketika dia telah dilepas dari penyiksaan itu, dia tidak mampu duduk. Ya. Dia nggak bisa duduk disebabkan karena sangat sangat pedihnya yang dia rasakan Ya. Sampai nggak bisa duduk. Yang menunjukkan rasa sakitnya penyiksaan itu. Lihat ya, kawan perbedaan orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Islam datang dengan rahmat. Islam datang sebagai rahmat lil alamin. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhlak yang sangat tinggi dan sangat mulia. Baik terhadap kawan, demikian pula lawan. Ya, seperti misalnya dalam menyikapi orang-orang kafir. Pada saat mereka ditawan, pada saat mereka berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ada aturannya dan itu telah di diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Pada saat berperang melawan orang-orang kafir, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, kecuali wanita itu termasuk provokator yang ikut serta dalam mensiasati peperangan. Jangan mencincang, ya, mayat. Jangan mencincang tubuh-tubuh orang-orang kafir. Dan yang semisalnya dari aturan-aturan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika di antara mereka ada yang ditawan, bukannya orang yang ditahan ini disiksa dengan berbagai macam jenis penyiksaan yang menyebabkan mereka menderita. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat hamba-hamba Allah mukminin dalam menyikapi para tawanan itu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa asira. Mereka memberi makan. Padahal mereka senang dengan makanan itu. Mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan bahkan tahanan. Tahanan pun diberi makan dengan baik. Sehingga banyak dari mereka melihat akhlak kaum muslimin dari dekat pada saat mereka ditahan. Dan tidak sedikit dari mereka masuk ke dalam al-Islam. Bandingkan dengan akhlak orang-orang kafir. Mereka tidak punya hujah. Mereka tidak memiliki hujah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Tatkala mereka tidak mampu membantah hujah-hujah dan penjelasan dari kaum muslimin, maka mereka menyikapinya dengan kekuatan ketika mereka memiliki kekuatan itu. Dengan berbagai macam penyiksaan yang diarahkan kepada orang-orang yang lemah para wanita, budak-budak, disiksa dengan berbagai jenis siksaan. Sampai disebutkan di sini, ketika orang itu telah dilepas, untuk duduk saja nggak bisa, saking dahsyatnya penyiksaan itu. Naam. Fayaquluna li ahadihim, "Allatu ilahuka min duni ilahik." Maka mereka orang-orang musyrikin mengatakan kepada salah seorang kaum muslimin yang disiksa itu, Lata itu adalah sesembahan kamu selain dari Allah. Fayaqulu mukrahan na'am. Akhirnya di antara kaum muslimin ada yang mengatakan, "Iya, betul." Karena terpaksa. Dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Bagi seorang yang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan satu perbuatan kufur, Misalnya diper, diperintahkan untuk mengatakan ya, Lata itu sesembahan kamu. Kalau tidak kamu saya bunuh. Dan ancaman itu jelas ada. Maka boleh bagi dia mengucapkan secara lisan. Namun dalam hati tidak ada yang bisa memaksanya. Dalam hati dia dalam keadaan tenang dengan keimanannya. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan dengan keimanan. Dia mukmin dalam hatinya. Namun secara lisan dia mengucapkan kekufuran karena terpaksa dan itu dibolehkan. Di dalam al-Islam dalam kondisi darurah, dalam kondisi mukrah, terpaksa dia mengucapkan itu. Ya. Maka inilah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, tidak tahan dengan siksaan. Akhirnya dia mengucapkan iya. Nah, ini menunjukkan boleh. Nah, dia misalnya mengatakan kalau ada orang memaksa dia, kamu harus meyakini Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak, penggal kepalamu. Maka dia mengatakan, iya. Misalnya dia mengatakan Yesus adalah Tuhanku. Secara lisan disebabkan karena adanya ancaman-ancaman tersebut, maka itu diperbolehkan. Namun dalam keadaan dia tetap yakin dengan keimanannya dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hatta innal ju'la la yamurru. Bahkan sampai kepada al-ju'l Ju'l jadi ju'l ini sejenis serangga. Serangga ini adalah serangga yang paling jorok. Ya, serangga yang paling jorok dari sekian banyak serangga yang ada. Warnanya hitam. Saya nggak tahu apa namanya. Ya, bahasa Arabnya al-ju'l. Dan kebiasaan serangga ini dia senang dengan kotoran. Terlebih kotoran manusia. Nah, tinja itu. Sampai-sampai serangga ini itu kalau ada orang yang buang hajat maka serangga ini menunggu. Serangga ini menunggunya. Ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, orangnya sudah pergi, cepat-cepat ini datang, serangga ini. Ya, sangat senang dengan bau yang busuk. Nah, lalu dia menikmati itu. Dia membuat ya kotoran itu jadi bola-bola kecil. Jadi bola-bola kecil dibuat jadi bulat gitu. Nah, lalu setelah itu maka dia pun ya selalu berada berputar di sekitar itu. Kapan dia lapar, dia makan. Kapan dia lapar, dia makan. Dan dia sangat senang dengan baunya. Sambil mencium baunya. Merasa nikmat dengan baunya itu. Yang anehnya lagi, sebagian menyebutkan, Anehnya serangga ini, kalau dia mencium bau parfum, langsung mati. Kalau mencium bau parfum, mati. Tapi kalau bau tai, senang. ya. Apa ini namanya? Binatang apa ini? Hah? Pak Subir? Pernah tahu? Hah? Kecoa? Oh gitu. Nah, mungkin Hah? La haula wala quwata illa billah. Ini ketika al-ju'l ini lewat, binatang ini lewat, fayaqulun maka mereka mengatakan kepada kaum muslimin, "Hadza ilahu." Ini sesembahan kamu ya. Ya. Hadza ilahu kami dunillah. Ini sesembahan kamu dari selain Allah. Kalau tidak saya penggal kamu. Akhirnya muslim pun mengatakan, "Na'am." Iya sudah, eh, terpaksa. Nah, akhirnya jadi bahan olok-olokan. Ini ilah kamu, ini ilah kamu, ini ilah kamu. La haula wala quwata illa billah. Nah, dan begitulah yang dialami oleh para sahabat di masa-masa Islam. Ketika awal Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, ujian, cobaan, Namun mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala memberi pujian kepada mereka dalam firman-Nya, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار as-sabiqun al-awwalun dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi saya kira sampai di sini ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله